Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. At-tamyiz. at tamyiz ismun nakiratun atau ismun nakiratin mansubun yudkaru li bayanil murad. Tamyiz adalah isim nakirah yang dibaca mansub disebutkan untuk menjelaskan maksud dari kata sebelumnya yang tidak jelas. Au bima'nan arok atau dengan dengan kalimat yang lain tamyiz adalah semua isim nakirah yang mengandung makna min untuk menjelaskan ma qablahu min, min ijmal hal yang global yang ada sebelumnya. Istawa itu kintaran komhan atau membeli satu kintal gandum satu ukuran takaran Seandainya kita katakan aku membeli satu kintal kemudian kita diam, layak musami'u maka pendengar tidak paham apakah aku mendengar satu, aku membeli satu kintal kacang satu kintal e, kapas gandum atau yang lainnya hal itu dikarenakan kata-kata kintal itu tidak jelas Tasluhu layak dipakai untuk banyak hal. Tatkala kita katakan gandum mayasna, maka kita bedakan, kita jelaskan maksud dari satu kintal. Maka kata-kata kintal disebut mumayas dan kumhan atau kumhan disebut tamis. Berikut ini terdapat penjelasan untuk masing-masing Mumayas dan Tamyiz. Pertama Mumayas. Mumayas ada dua macam. Pertama adalah Mumayas yang malfuz. Yang diucapkan. Artinya disebutkan dalam kalimat. Mumayas al-malfud itu boleh jadi nama timbangan aku membeli dirhaman. Ya, dirhaman di sini nama timbangan. Satu dirham dalam artian nama timbangan dahaban emas. Ya. Kalau nama timbangan berarti temannya gram ya, dan semisalnya. Kemudian nama takaran. Ba'al falahu Eh, petani itu menjual satu irda eh, kumhan atau komhan gandum. Ini nama takaran. Kemudian nama masaha, nama luas, persegi. Zaratu fadanan syairan. Aku menanami satu fadan, kutanami sairon sair. Padahal kalau di Kamus Munawir sekitar 4 4,072 meter persegi. Atau nama bilangan. Contohnya ya tarakabul yaumu min arba'in wa isrina sa'atan. Satu hari, sehari semalam itu tersusun dari 24 jam. Kemudian mumayal jenis yang kedua adalah mumayal malhul. Artinya ya, mumayas yang tidak disebutkan. Wayakunu tamyiz ya, muhawalan dan tamyiznya itu adalah perubahan dari mubtada aslinya mubtada boleh jadi aslinya fa'il boleh jadi aslinya maf'ul bihi. Ya. Untuk memayas malhur maka tamyiznya boleh jadi aslinya mubtada, aslinya fa'il atau aslinya maf'ul bihi. Contohnya al-mudarisu aksaru minat talibi khibratan. Yang namanya guru itu lebih banyak daripada murid khibratan pengetahuannya. Khibrotan tamyiz mansub. Nah, khibrotan ini aslinya adalah mubtada. Wa aslu jumlati aslinya kalimat khibratul mudarisi aktaru min khibratit talibi. Pengetahuan guru lebih banyak daripada pengetahuan murid. Ya, maka khibrotan tamyiz di sini aslinya mubtada. Maka sebelahnya tamyiz muhawwalun an mubtada adalah perubahan atau pindahan dari mubtada. Toba Muhammadun nafsan Senanglah jiwanya Muhammad. Nafsan aslinya mansuk eh, eh nafsan tamyiz mansuk dengan fathah. Aslinya kalimat tobat nafsu Muhammadin jiwanya Muhammad gembira atau senang. Maka tamyiz ini aslinya adalah fa'il. Rasul ardo syajaran aku tanami tanah syajaran dengan pepohonan. Syajaran tamyiz maksud dengan fathah. Aslinya kalimat Rawastu syajaran ardi aku tanam pepohonan untuk tanah. Maka tamyiz di sini aslinya adalah maf'ul bihi. Kemudian tamyiz dan e, ketentuan i'rabnya. Tamyiz malhud selalu mansub sebagaimana contoh yang lewat. Sedangkan tamyiz malfuz maka dibaca mansub jika mumayas adalah nama takaran, nama timbangan, takaran dan nama ukuran persegi. Namun boleh menjar di, e, tamyiz malfuz itu dijar karena idofa atau karena min itu jaraman dahaban. Aku membeli satu gram emas. Atau itu jawaman dahabin. Maka tamyiz menjadi mutof ilaih. Atau itu jaroman min dahabin. Maka tamyiznya majrur dengan min Ada pun tamyiz adat atau bilangan yang dimaksud dengan tamyiz adat adalah isim nakirah yang terletak setelah bilangan. Maka tamyiz adat itu boleh jadi majrur, boleh jadi mansur sebagaimana ketentuan berikut ini. Tamyiz ada, tamyiz bilangan untuk angka 3 sampai 10 bentuknya adalah jamak majrur. Ra'aitu arba'ata rijalin, aku melihat empat laki-laki. Rijal tamyiz majrur dengan kasrah. Untuk angka 11 sampai 99 mufrad mansub. Fil fasli salasatun wa salasuna taliban di ruang kelas itu terdapat 33 siswa. Taliban tamis mansub dengan fathah. Sedangkan tamis untuk angka 100, 1000 dan kelipatannya. Ya, kelipatan dari 100 dan atau kelipatan dari 1000. Masing-masing dari keduanya mufrad majrur Hadaral hafla arba'atu mi'ati syabin. Perayaan itu dihadiri 400 pemuda. Kemudian ada penjelasan yang detail tentang masalah adat di antara keistimewaan buku ini. Pembahasan adatnya panjang lebar. Ada pembahasan yang pendek, makul ma'ah itu singkat. Makul ma'ah singkat ada yang penulisnya itu bernapas panjang untuk di sebagian bab. Nah, nah, termasuk napasnya paling panjang adalah di bab tamyiz. Nah, itu napasnya kalau uh, eh, nampaknya yang paling panjang itu di bab tamyiz. Di bab yang lain boleh jadi napasnya pendek dia nggak cerita panjang-panjang. Namun di bab tamyiz di masalah ada nah, dia bernapas sangat panjang. Suarul adat bentuk-bentuk angka bilangan. Maka bilangan itu memiliki bentuk yang beda-beda. Boleh jadi bentuknya adalah mufrad. Semisal arba'atun, khamsatun, sittatun. Atau muka. Tersusun dari eh, beberapa kata Mu'okad ini untuk yang ma'al asar bersama puluhan. Maka arba'a asyrota, khamsata asyrota, dan seterusnya. Atau maktub dan maktub alai, Arba'un wa isuna, khamsatun wa isuna, dan seterusnya. Kemudian uh, ada bilangan 20, 30, 40, 50 dan seterusnya disebut alfabil uqud. Bilangan puluhan. Bilangan puluhan. Uqud jamak dari akdun. Akdun di sini artinya sepuluhan. Ada dilihat dari sisi i'rab dan mabninya. Semua ada semua bilangan mu'rab, artinya bisa dirofa, nasab dan jar ala hasabi mauqiha sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat. Selain angka 11 sampai 19. Untuk angka 11 sampai 19 daiman selalu mabni ala fathin mabni ala fathil juz'aini mabni alal fatah pada dua bagiannya. Ingat, angka 11 sampai 19 itu merokap. Kalau merokap berarti ada beberapa bagian. Nah, tepatnya ada dua bagian. Nah, khomsyata asrota asara atau khamsa asrota ada dua bagian nah masing-masing bagian juz awal dan juz sani bagian pertama dan bagian kedua semuanya mabni alal fathi khamsa asrota khamsa mau dikasih min mau dikasih apa tetap min khamsa asrota karena dia mabni alal fatah juz'ain. Kecuali 12. Maka angka 11 sampai 19 itu mabni alal fatah pada dua bagiannya kecuali angka 12. Itna asyara atau itnata asota. Maka untuk angka 12 mukrab juz pertamanya di i'rab sebagaimana i'rab musanna sedangkan bagian yang kedua itu mabni alal fatah maka angka 11 sampai 19 itu mabni alal fatah dua bagiannya kecuali angka 11 angka 12 maka angka 12 bagian depannya mu'rab sebagaimana i'rab musanna dan bagian keduanya adalah mabni. arba arba'ata kutubin Arba'ata maqulun bihi mansub dengan fathah kutubin tamyiz majrur dengan kasrah. Aku membaca empat buah buku. Eh, idfa'u bayarkan atau serahkan mablaghi khamsatin wa isrina qirshan. Serahkan sejumlah 25 kilos Kirs itu sejenis uh, mata uang yang kecil. Kalau kita ya semacam sen Uh, itu mudhaf ilaih majrur dengan kasrah. Isrin itu maktufun. maktub kepada mudhaf ilaih. Majrur dengan ya. Karena dia serupa dengan jamak mudakar salim. Di sini diistilahkan dengan serupa dengan jamak mudakar salim. Ya, eh, di uh, perkataan yang lain menyebutnya mulhaq jamak mudakar salim. Maka ada jamak mudakar salim, ada mulhakon bijamil mudakar salim. Mulhak dengan jamak mudakar salim. Mulhak dengan jamak mudakar salim adalah bentuknya jamak mudakar salim. Namun sebenarnya tidak memenuhi persyaratan menjadi jamak mudakar salim. Nah, jamak mudakar salim ada syaratnya. Dia harus akil, 20 itu bukan makhluk atil. Ya, maka dia mulhak. bukan jamak mudakar salim namun mulhak atau di sini diistilahkan sabi jamak mudakar salim. Kirsyar tamyiz masuk dengan fathah. Idfa'u serahkan mablaron sejumlah uang ruhu kadarnya adalah 47 junaihan junaih. Ya, junaih itu sama dengan e, mirip-mirip dengan kers, ya, mata uang pecahan kecil. E, misal saya di tempat kita dulu ada rupiah itu mata uang standar, kemudian ada di bawah rupiah Kalau di Saudi namanya halalah. Mata uang Saudi itu ya. Non ada di bawah ada mata uang lebih kecil daripada uh, daripada rial namanya halalah. Nah, halalah itu ya junai kalau istilah di Mesir. Nah, kalau istilah di Mesir uang kecilnya namanya junai. atau sen kalau uh, istilah di tempat-tempat dulu. Nah, sekarang sudah tidak ada. Uh, eh, Kodru mubtada marfu dengan doma haknya domir mabni mahnya jar mutok ilaih. Sab'atun khobar mubtada marfu dengan doma nama ma'tuf pada sab'ah marfu dengan wawu karena dia serupa dengan jamak mudakar salim. Junaid tamyiz mansub dengan fathah. Naja yang lulus salah tata asar taliban 13 siswa saja. Salah tata asar, Irobnya mabni alal fathil juz'aini. Mabni dengan fatah pada dua bagiannya mahanya rofa sebagai fa'il. Talib tamyiz. Hadar itna asar talibah hadir 12 siswa wa katabu itnatai asrota risalatan dan mereka menulis 12 surat. Ista'asara fa'il dan juz yang pertama yaitu itna marfu dengan alif karena dia mu'rab dengan i'rab musanna. Disebut juga mulhaq bil musanna. Nah, itna itu statusnya namanya mulhaq bil musanna. Disopakan dengan musanna. Dianggap sama dengan musanna. Meskipun dia bukan musanna. Wa asara mabnun alal fatah. Itnatai asrata makul bihi. Juz awalnya yaitu itnatai mansub dengan ya karena dia di i'rab sebagaimana i'rab musanna. Ya, dia disebut mulhaq bil musanna. Asrata mabni alal fatah. Kemudian ada dilihat dari mudakar dan mu'anasnya. Maka ada adat, ada ma'dud. Ada bilangan dan ada e, ma'dud. Ma'dud adalah yang dihitung. Isim yang dijelaskan dengan bilangan. Untuk bilangan satu dan dua, maka bilangan ini mencocoki makdud. Daiman selalu dari sisi mudakar dan mu'anas. Ya. Baik dia satu dan angka satu atau dua ini mufrad, mokab, ataukah maktuf. Uh, ah, bilangan satu punya dua lafa, wahidun dan mu'anasnya wahidatun. Ahadun ini lafaz yang kedua, muannasnya ihda. Sedangkan bilangan dua lafaznya itnani itnatani ini ke dalam kondisi rofa, itnaini dan itnataini ketika kondisi nasab dan jam. Dan nun, nun dari itnani atau itnataini ini dibuang jika angka dua digabung dengan sepuluh artinya apa? artinya apa? dua belas ketika untuk membentuk angka dua belas maka alif di isnani atau isnatani itu alifnya dibuang dulu Filkoyati madrasatun wahidatun di kampung itu hanya ada sebuah sekolah. Wahidatun namanya ada, madrasatun disebut mahdud. Maka di sini adatnya mengikuti makdud. Makdudnya mu'annas, adatnya mu'annas. Eh, ba'du suhuri wahidun wa talatuna yauman. Sebagian bulan yaitu bulan Masehi ada yang 31 hari. Maka di sini wahidun yauman. Wahidnya di sini nih dalam kondisi maktuf yaumannya mudaka wahidun mudaka Wa Yusufu ahada asyara kaukaban. Nabi Yusuf ketika masih kecil bermimpi melihat sebelas bintang. Ta'alam tu bi'ida si tonto. Aku belajar di salah satu sekolah di kota Tonto di Mesir nama kota eh, di Mesir. Terkenal dengan kuburannya. Ada kuburan besar di Mesir, Sayyid Ahmad Badawi. Itu di kota Tontu Kuburan teramai di dunia bukan paling mungkin paling ramai di dunia. Eh, ada satu buku yang menceritakan kalau di kuburan Said Ahmad Badawi ini ya, ada haflah, ada perayaan setahun tiga kali. Ya, satu kali perayaan manusia yang datang tiga juta manusia. jadi di kota Tondong dia kondang dengan kubur Said Ahmad Badawi. Eh, li akhwani itnani wa uktani itnatani. Aku punya akhwani itnani. Dua saudara laki-laki. Wa uktani itnatan. Dan dua saudari perempuan. Umur ukti. Umur saudariku itnata asrota sanatan sanatan mu'anas maka itnata maka itnata umri itnatani wa isuna sanatan umurku ya, 22 tahun Wa'if isnaini wa talatina taliban Kemudian bilangan 3 sampai 9 maka ada itu kebalikannya mahjun dari sisi mudakar dan mu'anas. Baik angka 3 sampai 9 ini mufrad, murokab, ataukah maktuf. Namun pada saat mau, mau menentukan jenis makdud, lihatlah selalu bentuk mufradnya. Jangan dilihat jamaknya. Kenapa? Kalau dilihat jamaknya kulu jam'in mu'anasun. Kan mu'anas semua. Namun dialah bentuk mufradnya. Kembalikan dulu ke bentuk mufradnya. Oh mufradnya apa? Mudaka. Maka adatnya mu'anas. Mufradnya apa? Mu'anas. Adatnya mudaka. Contohnya kita mau nulis tiga junai kita junai kita tulis dengan salah satu junai hatin. Kenapa? Karena mufrad dari madud. Madudnya mana? Hah? yang mana? Junaihat. Bentuk mufradnya adalah mudakar yaitu junai. Maka salah satu junaihat. Qara'tu arba'ata kutubin. Maka jangan dilihat uh, jamaknya. Kalau jamaknya semua jamak mu'anas. Jamak maksud semuanya mu'anas. Namun kutubin kita kembalikan Kita, kitab mudakar. Maka adatnya mu'annas arba'ata kutubin. Bil manzili di rumah itu terdapat lima buah kamar. Hujurah bentuk mufradnya tun muannas maka adatnya mudakar. Nah, sehingga khom, uh, khom, eh, khomsu bukan khom satu. Najat telah lulus 13 siswa. Kita lihat tiga ya. maka tiga uh, taliban itu mudakar maka tiganya muannas salah tata Ittamadal qarara sab'un wa salatuna daulata. yang menandatangani keputusan itu 37 negara. Daulah maksudnya Daulah mu'anas maka adatnya mudakar. Kemudian angka 10. Maka angka 10 perlu dilihat angka 10 ini sendirian ataukah murokab dengan 2, 3, 4, 11 sampai 19 kan murokab. Murokabnya masih pasangannya ada 10. Maka untuk angka 10 Idakana mufrodan Jika dia sendirian Maka Angka 10 itu kebalikannya ma'dud. Kita mengatakan 10 buku. Maka apa? Eh? Asratu kutubin. Ya, kutub kita kembalikan ke muka. Kita mudaka. Maka berarti sepuluhnya nya mu'annas asratu kutubin. Yang kedua, tidak karena murokah jika sepuluh itu murokah tersusun dengan angka yang lain maka minno il ma'dud maka angka sepuluhnya itu sama dengan ma'dudnya kita mau mengatakan saya mau membeli 14 buku istilah itu eh, Istara itu arba'ata asyara kitaban. Eh, asyara, asyara mudakar, kitaban mudakar. Nah, namun kitaban ini berbeda jenis dengan nama arba'ata. Eh, kalau untuk arba'atanya maka dia berbeda dengan makdud. Kalau sepuluh yang bergandeng dengan empat yaitu empat belas maka sepuluhnya sesuai dengan makdud. Kemudian asalnya shin huruf shin pada angka sepuluh itu dibaca fathah asyarah. Namun boleh mensukukan sin kapan jika bersambung dengan ta marbuto. Artinya boleh, boleh itu berarti boleh tidak seperti itu juga. Maka kalau bersambung dengan tak marbuto maka boleh asyaratun, boleh asyaratun. Ada demikian, maka masa bapak sahur dan sebagaimana telah dijelaskan di pasal yang lewat angka 10 itu mu'ok jika sendirian dan dia selalu mabni alal patah jika mu'oka angka 10 itu jika mu'oka selalu mabni alal patah meskipun bersama meskipun angka 12 karena kalau angka 12 yang mu'ok yang mana? yang depan 10 nya gimana? mabni maka angka 10 kalau murokat dari 11 sampai 19 selalu dalam kondisi mabni. Hadara aswatu rijalin. Rijal kita kembalikan ke mufrad rajulun mudzakkar. Maka maka adatnya harus muannas. Asratu rijalin atau asaratu rijalin. Qabatu asawa Sayidatin, Aku berjumpa dengan sepuluh ibu-ibu. Sayidah, Saidah, jamak dari Sayidah, Mu'annas, maka asyara. Maka senang kami tinggal di kota Iskandaria. Iskandaria kota terbesar kedua di Mesir setelah Kairo. Dan dia adalah kota pelabuhan. kami tinggal di Iskandari arba ta'asara yauman selama 14 eh, hari wa khamsa asrata lailatan dan 15 malam. Yauman mudakar. Maka sepuluhnya ketika dia murkab khamsa ta'asara ini sepuluhnya murkab. Maka sepuluhnya sesuai dengan makdud. Makdudnya mudakar, sepuluhnya mudakar. Namun empat itu harus menyelisihi makdud. Yauman itu mudakar, maka empatnya arba'ata Kemudian untuk angka puluhan 20 sampai 90 dan angka 100 dan 1000 dan kelipatannya tatak talibu siaruha maka bentuk-bentuknya tidak berubah-ubah bersama makdud baik mudaka mu'anas mau mufrad, mau maktuh ya. ya, bentuknya tetap wa wa'adna Musa salatina lailatan ya. Madudnya Eh, mau mu'anas ya salasinya tetap salasina nggak ada bentuk mu'anas untuk salasina nggak ada bentuk mu'anas untuk salasina jadi mau makdutnya mau mudakar mau mu'anas salasina ya tetap salasina istawa itu salasina kita ya tetap salasina Al-Musafiru, seorang musafir dari Kairo mau ke mau pergi ke kota yang tahu menghabiskan hawalai kurang lebih mi'atain wa isrina kilometeran eh, 220 kilometer. Kemudian takriful adat bi'al, memakrifatkan adat dengan memberinya al. Jika kita ingin memakrifatkan adat dengan al, maka caranya jika adat itu mufrad, tidak kana mufradan, utkhilat al alal ismi, maka al dimasukkan ke isim setelah adat. Artinya dimasukkan ke mudhaf ilahnya. Ja'a Sitatut tolabati datanglah enam orang siswa. Ya, kita ingin sita tolabah ini e, ma'rifat, maka yang dikasih ma'rifat adalah mudhof ilahnya. Jika adat tersebut adat yang bilangan yang sendirian. itu eh, istabdaltu khamsata dinarin maka kita ingin makrifat maka dinarnya yang diberi al aku menukarkan uh, lima dinar dengan mata uang yang lainnya jika adat itu mokat maka al dimasukkan kepada sodel bagian depan bagian depan ada Artinya dimasukkan ke juz awal. Qadaina al-khamsata asyara yauman bil masyifi. Ya. Kami menghabiskan 15 hari di tempat liburan musim panas. Tempat liburan musim panas itu mana? Daerah panas atau daerah dingin? Hah? Daerah dingin. Kalau liburan musim panas kalau di daerah panas gak liburan. Menyusahkan diri namanya. Maka di sini al-khamsata asyara. 15 ini kita ingin kita ingin dia ma'rifat maka al-khamsata asyara. Dan jika adat itu maktub dan maktub alaih, maka al dimasukkan kepada dua bagiannya. Qaratul khamsata wal isrina kitabah. Ya, demikian masalah memakrifatkan adat waktu tabok e, dan diterapkan kaidah yang sama yang telah dijelaskan di muka berkaitan dengan mudakarnya ada ataukah mu'anasnya mu'rab ataukah mabeninya nah, kita ya, poin ini cuma membahas peletakan al adapun masalah pasangan mudakar mu'anasnya maka sebagaimana ketentuan yang telah lewat kemudian suhol adadu ala di fa'ilin bilangan itu dibentuk dengan mengikuti wazan fa'il Lidalat ala tartib untuk menunjukkan urutan. Ida sirol adadu. Jika bilangan itu dibentuk mengikuti wazan fa'il. Didalalah untuk menunjukkan urutan. Maka fa'innahu maka adat. Maka bilangan itu yutofikul ma'duda. Ses, uh, disesuaikan dengan ma'dud dari sisi mudakar dan mu'anas dalam semua kondisinya. Ya. Dan adat yang mengketuazan fa'il mu'oban eh, wayakunu mu'oban adalah mu'ob kecuali bilangan 11 sampai 19 untuk bilangan 11 sampai 19 tetap mabni alal fatil juz'aini kecuali angka 12 tudau eh, nasratul akhbari Fisa'ati minati wan nisfi disiarkan warta berita pada jam ya, 8.30. Ya, nasroh itu uh, artinya selebaran makna eh, aslinya nasr itu selebaran buletin itu nasrah Nasratul Akbar itu maksudnya nama acara acara di televisi misalnya Tartibu hadhihi talibati urutan siswi ini maksudnya apa? ranking ranking siswi ini adalah asali satu wa isuna. Dia ranking nomor 23 dari 24 misalnya. <laughs> Ya komaru badran filailatir rabi'ata asrata Eh, rembulan itu nampak purnama di malam 14 Inasyaril Arabi dari uh, ya, penanggalan ya, Islam. Maka di sini Arabi ata asrota disesuaikan dengan Lailah. Karena tadi apa kaitannya? topik makdud Untuk takbir dan taknisnya itu yutabrik majud. Majudnya mana? Al-laila. Fil laylati Ini majudnya laila. Lailanya mu'annas. Maka semuanya mu'annas. Arabi atau mu'annas. as-sota mu'annas. Kemudian ada kinayatul adat. Apa itu kinayatul adat? Ya, Eh, definisinya ada di bawah. Ada beberapa kata yang bukan bilangan akan tapi menunjukkan makna bilangan. Kata-kata yang bukan bilangan namun menunjukkan makna bilangan. Oleh karena itu maka kata-kata ini disebut kinayatun lil adat. Yang paling penting adalah bid'au, kam istifamiyah dan kam khobariyah, kada sama nifa. Bid'au Digunakanlah kata-kata bid'u untuk menunjukkan bilangan 3 sampai 9. Dan dia mengambil hukum bilangan ini, mengambil ketentuan bilangan 3 sampai 9 dari sisi mudakar dan mu'anas dan dari sisi tamyiz. Gimana kalau angka 3 sampai 9? Ada dengan makdud, mu'anas mudakarnya gimana? Bersesuaian atau berkebalikan? Berkebalikan. angka 3 sampai 9, adat berkebalikan dengan makdud. Itu dari sisi takbir wa teknis. Dari sisi tamyiznya. Tamyiz dalam dalam hal ini sama dengan makdud. Bentuknya apa? jama majrur eh jama. ya benar Jama majrur istawa itu ya, ya, arba'ata kutubin Jama majrur. Itu dari sisi tamyiznya. Maka dia mengikuti tamyiz angka 3 sampai 9 yaitu jamak majrur. Qara'tu bid'a qasasin, aku membaca beberapa kisah. Boleh jadi tiga, boleh jadi empat, lima, enam, sampai sembilan. Enggak dijelaskan secara pasti. Yang jelas lebih dari dua, kurang dari sepuluh. Angka pastinya dia enggak sebutkan. Mungkin empat, mungkin lima, mungkin enam, dan seterusnya. Bid'ah maf'ul bih mansub dengan fathah, kasus majul dengan kasrah. Inilah itu bisa dilihat bahasanya Anna bid'ah, bahasa bid'ah itu datang dalam contoh yang lewat, dalam bentuk kebalikan makdud. Uswatan, karena meneladani bilangan 3 sampai 9. Kam istifhamiyah dan kam khobariyah. Kam istifhamiyah yus'al biha adalah kam yang digunakan untuk bertanya tentang bilangan. Dan dia memerlukan jawaban. Tamyiznya adalah mufrad mansub. Kam madinatan. Madinatan. Mufrad mansub. Tamyiznya mana? Madinatan. Kam madinatan syahatta. Berapa kota yang pernah anda lihat? Kam kitaban fil maktabati berapa buku jumlah buku di perpustakaan ini pustakawannya yang apal ya pustakawannya mungkin juga nggak apal apalagi pengunjungnya maka di sini tamyiznya mana madinatan dan kitaban ini tamyiz dari kam istifhamiyah karena kam istifhamiyah itu statusnya sebagaimana ada. Dia punya tamyiz. Wayajuzu dan diperbolehkan men menjelkan kam tidak terkola alaiha bujarin jika kemasukan huruf jar. Jika kamnya kemasukan huruf jar. Contohnya, bikam kirsin dengan berapa kirs istaraita hadal kitabah engkau membeli buku ini. Sedangkan kam khobariyah tufidu menunjukkan pemberitaan tentang banyaknya bilangan dan dia tidak memerlukan jawaban. Dan tamyiznya adalah mufrad majrur atau jamak majrur yang diidopakan, ke, uh, yang kam itu diidopakan kepadanya atau ya, eh, karena sebab huruf min kam kudin an fakta boleh juga kam min nukudin an fakta betapa banyak uang yang kau infakkan Kalau kam istifamiyah itu terjemahnya berapa? Berapa? Berapa uang yang kau infakkan? Kalau pakai kam istifamiyah gimana? Kam nakedan anfakta. Berapa duit yang kau belanjakan? Eh kalau kam kubaria kam nukudin anfak takut apa banyak uang yang kau infakan atau kau belanjakan. Kam kita indahkan betapa banyak buku yang kau miliki. Atau kaming kita indahkan betapa banyak buku yang kau miliki. Ya, maka apa beda kam kobariyah dan kam istifamiyah? Kam istifamiyah memerlukan jawaban. Dia pertanyaan, butuh jawaban kamu bariah tidak perlu jawaban. Karena dia mau cerita. Ah, dia mau cerita. Dia kalimat berita. Kemudian uh, kemudian isim setelah kam istifamiyah apa? manso Isim setelah kam khobariyah Manso Ini dua perbedaan Kaf istifamiyah dan kaf khobariyah. Waktu bukan. Nah, sekarang kita bahas kamnya. Tadi kita bahas isim setelah kam. I'rab kam, baik dia istifamiyah atau khobariyah adalah sebagai berikut. Pertama, mahal nasab sebagai maf'ul bi jika setelahnya adalah fi'il muta'adi. Kam nukudin an fakta kamnya ini maf'ul bih muqaddam. Kam nakdan an fakta. Kamnya ini maf'ul bih muqaddam. Yang kedua, mahalnya rofa sebagai mubtada jika tidak diikuti oleh fiil. Jika tidak diikuti oleh fiil, sebagaimana contoh kedua di masing-masing keadaan. Kam kita ingdaka. Nah, kamnya itu mubtada, data khubar. Kam kita fil maktabati. Nah, kam ya, kamnya mubtada, fil maktabati khubar. Maka dia bisa menjadi maf'ul b, bisa menjadi mubtada tergantung belakangnya itu fi'il mutaati ataukah bukan. Kemudian kada tustakmal digunakanlah kada dijalalah untuk menunjukkan banyak. Watati dan kada itu didatangkan dalam bentuk e, mufrad atau berulang atau diatofkan. Tamyiznya mansub mufrad atau jamak fadol mubarota kada mutafarijan Hadir di perlombaan itu sekian banyak penonton. Boleh kada mutafarijan berarti tamyiznya mufrad mansub dan kadanya ini apa? mufrad bersendirian. Bisa juga hadawal mubarota kada mutafarijina. Boleh? Kada mutafarijina. Sekian banyak penonton. Atau kada wa kada mutafarijina. Maka di sini kadanya apa? Maktufah. Nah, tadi kada ada tiga bentuk. Mufodah contohnya hadaral mubarota kada mutafarijan. Yang kedua mukaroro, tidak dikasih contoh, saya contohkan. Hadaral mubarota kada kada mutafarijan. Kada kada kadanya diulang. Kada kada mutafarijan. Atau kada kada mutafarijina Kemudian bentuk kata yang ketiga maktufah. Contohnya di sini hadaral mubarota kada wa kada mutafarijina. Tambiasnya ada mufrad mansub tadi kada mutafarijan atau jamak majrur. Kada mutafarijin, kada wa kada mutafarijin. Nifa. Nifa digunakan untuk menunjukkan bilangan di antara akda ini dua puluhan. Dua angka puluhan. Misalnya antara 20 dan 30 misalnya. Antara 30 sampai 40 misalnya. Kalau nifan wa salasina qisatan. Aku telah membaca ya. Nifan wa salasina qisatan 30 sekian cerita. Kisahkan kalau maknanya secara bahasa uh, kisah atau cerita, mana uh, eh, sekarang dalam bahasa percakapan artinya cerpen. Aku membaca 30 sekian cerpen. Masya Allah. uh, hobi baca cepet baca Qurannya gimana nah, maka dia mengatakan kalau dia baca 30 sekian namun belum sampai 40 yang jelas 30 lebih 40 kurang maka dia katakan nifan wasalasina kisatan Kemudian tabe untuk isim mansuk dan isim juga dibaca mansub ya, jika dia menjadi tabi untuk isim mansub. Dan tawabi adalah naat atau taukid dan badal. Contoh naat, inna tilmi dal mujtahida kita fawqin. Si murid yang rajin lulus dengan eh, berprestasi lulus dengan nilai yang bagus. Mujtahid di sini Nah, Da'autul qaida nafsau aku mengundang ya, panglima perang itu sendiri. Bukan ajudannya. Nafsahu tauqid. Padahal Ra'aitu safinata syiro'aha aku melihat perahu layarnya Siwa di sini mansub dengan fathah karena dia adalah badal istimal untuk maf'ul bi. Namun kalau saya lebih cenderung ini badal badal ba'di minal kuli daripada badal istimal. Ya, kalau pendapat penulis ini badal istimal namun uh, yang lebih tepat wallahu a'lam adalah badal ba'dun minal kulli. Kemudian atau sami darsa muzrian mutafahiman wa mutafahiman. Aku mendengarkan pelajaran muzrian. Muzrian itu pasang telinga. Mutafahiman itu pasang otak. Karena ada orang yang mendengarkan namun tidak ada orang musrian namun tidak mutafahiman. Tapi ada nggak kalau dibalik mutafahiman namun tidak musrian? Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak bisa ya? Kalau musrian belum tentu mutafahiman. Dia dengarkan sekali dengan penuh seksama, nggak pakai ngantuk. Nah, dia dengarkan. Ya. Namun dia nggak sambil mikir, lewat aja. Apa yang diomongannya adalah lewat gitu. Tak sambil dipikirkan. Musbian wa mutafahiman. Mutafahiman ini ataf pada musbian. Kemudian kita masuk baca kondisi yang ketiga isim ke majrur. Pertama tanda jernya isim, tanda tanda tanda jer isim pertama kasrah, ini dijumpai pada isim mufrad, jamak taksir dan jamak mu'anas salim. Contohnya wasol ila dari aku telah sampai ke rumah tahajat eh, tahajat, tahadas arijali, aku berbicara dengan banyak laki-laki asghat talibatu ilal muallimati para siswi itu mendengarkan pelajaran yang disampaikan oleh ya, para ibu guru atau majrur dengan ya ini dijumpai pada isim musanna jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsa alat ala ini. aku telah mentelaah membaca dua cerpen Mawartu bil muhinda uh, muhandisaini aku melewati dua insinyur Fa'adastu ma'akhika aku berbicara bersama saudaramu. Wahunaka asma'un dan ada isim-isim yang dijel dengan fathah baik dia mufrad ataupun statusnya jamak taksir. Isim-isim ini disebut mamnu minas Nanti akan dijelaskan ketika kita bahas kondisi-kondisi jam. Maka mamnu minas itu boleh jadi ada mufrad mamnu minas ada jamak mamnu minas Catatan untuk isim mu'tal akhir dengan dengan alif sama dengan apa? Isim maksud atau mu'tal akhir dengan ya sama dengan mangkus contoh maksur al-fatah, contoh uh, mangkus al-qadi. Maka dijar dengan kasrah muqaddarah pada huruf terakhirnya. Itu pada alif dan yaknya. Kasrah disebut tanda jer yang pokok, sedangkan ya fathah dua tanda jer cabang atau tambahan. Kondisi jernya isim, isim majrur dalam dua keadaan ketika didahului huruf jer yang kedua ketika menjadi mutaf ilai demikian pula yang ketiga isim tu jika menjadi tabi yang pertama jer karena kemasukan huruf jer isim itu dijer jika terletak setelah salah satu huruf jer huruf adalah min ila hatta fi an ala ba lam kaf wawu sumpah, tak sumpah, rubah, mut, mundu, dan tadi di pelajaran istisna, khola aja dan hasa itu bisa jadi hakul istisna dan dia menjerkan isim setelahnya. Contohnya sirtu minal manzil ilal hadikoti Aku berjalan dari rumah menuju ke kebun. Berikut ini sarhun mujazun, penjelasan ringkas untuk penggunaan masing-masing huruf jer. Mi itu digunakan untuk ibtida, memulai atau kita terjemahkan dengan dari. Kalau min itu maknanya ibtida, terjemahnya dari. Atau tabaid maka kita terjemahkan dengan sebagian. Tabait maksudnya yufitu makna juz'i, menunjukkan makna bagian. Maka min itu jangan diterjemahkan eh, selalu eh, selalu diterjemahkan dari di mana-mana min dari nah, di mana-mana min dari itu khata secara nahwu. Memangnya min semuanya tidak Ya. Min itu ada ibtida, ada tabai dan masih ada yang lainnya yang tidak disebutkan di sini. Sababia dan uh, yang lain. Contohnya kawatu suminal manzili. Nah, ini minnya namanya uh, makna min di sini adalah ibtida. Aku keluar dari rumah. Dan ibtidak di sini boleh jadi ibtidaknya itu konkret atau ibtidaknya itu abstrak. Tidak konkret contohnya di sini. Kharatu minal manji. Ibtidak yang tidak konkret. Kharatu minal kufri. Kharatu minal kufri. Nah, ini ibtidak yang tidak konkret ya kan? Kekafiran bukan satu hal yang konkret. Kemudian ada min uh, e, litabai contohnya anfaktu min nukudi. Aku belanjakan sebagian uangku. Jangan diterjemahkan dari. Aku terjemah, aku belanjakan dari uangku. Apa itu dari uangku? Aku belanjakan sebagian uangku. Dengan kita terjemahkan min itu sebagian, maka berarti kita menegaskan min di sini adalah tabai. Dan ilah, ilah menunjukkan intihaul goyah Berakhirnya tujuan. Nah, yang jadi masalah, tujuan itu masuk ke dalam ilah ataukah di luar ilah? Maka jawabannya, hatta akhir goyah Boleh jadi, terkadang dalam sebagian kalimat, hatta akhir goyah sampai akhir tujuan. Berarti tujuan masuk. Atau qabla akhiril goyah. Atau ya, sebelum berakhirnya tujuan. Sirtul bari hatta ila akhiril laili. Semalam aku eh, berpergian, bepergian ila akhir laili sampai akhir malam. Maka apakah akhir malam detik-detik akhir malam itu masih digunakan untuk berpergian ataukah tidak? Ya, tergantung tadi. Maka bisa jadi dia berpergian sampai detik-detik akhir malam. Berarti dia berhenti dari berjalan kapan? Kapan berhentinya? Kalau ini untuk akhir goya, Hah? berhentinya kapan? Setelah terbit fajar. Fajar, fajar terbit baru berhenti. Itu berarti ila akhir roya. Berarti akhir malam itu masuk dalam perjalanan. Namun boleh jadi ilah itu maknanya uh, goyahnya sampai uh, apa, kebelum sebelum berakhirnya goyah. Kalau makna kedua yang dimaksudkan, maka apa? Kapan berhentinya? Detik-detik sebelum fajar. Di akhir malam dia ber, uh, E, di uh, ketika akhir uh, akhir malam itu mau berakhir, dia sudah berhenti. Sebelum pacar terbit, perjalanan sudah berhenti. 15 menit atau 20 menit atau setengah jam uh, atau uh, itu kurang lebih demikian dia sudah berhenti. Maka jika maknanya adalah qabla akhirihi, maka di sini au ila nisfihi. Maknanya adalah ila nisfihi. Dia cuma mengadakan perjalanan malam, ya, perjalanan di malam hari cuma sampai setengah malam. Akhir malamnya dia gunakan untuk berhenti. ya, ya maka apakah malam itu dihabiskan untuk jalan ataukah tidak? Maka kadang, kadang ilah itu menunjukkan bahasanya eh, eh, malamnya dihabiskan. Kadang malamnya tidak dihabiskan untuk bepergian. Contohnya dalam ayat Al-Quran dalam masalah ayat wudhu. Faksilu wujuhakum wa ilal marafiqi Nah, ilal malafiq maka basolah tangan kalian sampai siku. Nah, ilah di sini ilah yang mana? Ilah di sini ilah yang mana? Kalau maknanya adalah akhirul goya, maka apa? Air itu sampai mana? Hah? Air itu sampai siku. Namun jika kebelah akhir goya, air sampai mana? Sedikit sebelum siku. Maka ulama berselisih pendapat tentang uh, makna ayat ini karena perbedaan mengambil makna ilah Ba'dul fukoha mengambil makna ila di sini adalah qabla akhir goya. Sehingga mereka mengatakan air wudhu untuk basuh tangan itu sampai sedikit sebelum siku. Siku nggak kena air. Siku jangan kena air. Sedikit sebelum siku airnya itu cuma sampai sedikit sebelum siku. Siku jangan kena air. Batul fukoha demikian. Sebagian ulama fikih mengatakan ilah di sini maknanya adalah ilah eh, akhirul ghoya, hatta akhirul ghoya. Sehingga siku kena air. Dan yang kau adalah yang mengatakan bahasa ini hatta akhirul ghoya berdasarkan uh, perbuatan Nabi atau perbuatan sahabat yang memperhatikan wudhu dalam keadaan mereka berwudu sampai siku sampai mereka basahi. Gara-gara perbedaan nahu maka terjadilah perbedaan hukum. Apakah siku wajib kena air? Apakah siku wajib kena air? Lama ikhtilaf karena ikhtilaf nahu. Nah, karena ikhtilaf ambil mana dari sisi nahu. Nah. Kemudian harta. Hatta adalah harfun nasab jika masuk pada fi'il mudhari. Hatta itu menasabkan fi'il mudhari jika dia masuk ke fi'il mudhari. Namun, hatta adalah huruf atop atau huruf jer jika masuk kepada isim. Jika masuk kepada isim. fil halatil akhirah dan harta dalam kondisi yang terakhir kondisi terakhir apa? huruf cer tadulu ala intihail goya menunjukkan habisnya goya ay makana akhiran linihaya artinya adalah uh, eh, roya uh, eh, imtihanul roya artinya apa yang jadi akhir dari puncak. Salamun hiya hatta matla'il fajri. Salamun di sini khobar muqaddam. Hiya mubtada muakhar. Hiyanya apa? Lailatul Qadri. Maka al-lailatu Hia salamun aslinya. Hia salamun. Malam itu salamun penuh dengan keselamatan. Hatta matla'i fajri sampai terbit fajar. Iya, sampai terbit fajar. Artinya keselamatan itu sampai mana? Iya. Kapan keselamatan itu berakhir? Dengan terbitnya fajar. setengah menit sebelum fajar terbit masih penuh dengan keselamatan. 15 eh, detik sebelum eh, fajar terbit masih salah. Satu detik sebelum fajar terbit eh, masih salah. Nah, begitu fajar terbit habis sudah. Begitu fajar terbit habis sudah. Ini namanya intihaul ghayah. Maka hatta itu bisa masuk pada fi'il mudhari, bisa masuk pada isim. Jika masuk pada fi'il mudhari, maka dia menasobkan fi'il mudhari. Jika dia masuk kepada isim, terserah. Anda jadikan atop bisa, Anda jadikan uh, eh, huruf jer juga bisa. Eh, maka di di Nahu itu ada teka-teki. Ada teka-teki. Bagaimana IOP yang benar untuk kalimat ini? Akal tu samaka hatta ro'asha. Nah, itu bacanya gimana? Apakah akal tu asamaka hatta roksaha, ataukah akal tusamaka hatta roksiha, ataukah akal tusamaka hatta roksuha? mana yang benar mana yang benar Roksiha? yang lain Hah? mana yang benar akal sama ke hatta rosiha, hatta ke hatta rosuha. Hatta hatta lah. Ra rasiha. sini lain? Hah? Ya, rasaha bisa dengan jadi atau Sejalan yang lebih benar, tiga-tiganya benar. <laughs> Jawabannya lebih tepat, bukan hanya dua yang benar, tiga-tiganya benar. Akal kesanakah hatta waksiha hatta hafuja. Akal kesanakah hatta waksaha nah hatta hafu apa? Saya jadikan huruf atap kok. Mau apa? Masa maka mansuk, kalau saya mansuk. Akan sesama kata suha juga benar. mau mubtada dengan membuang khobar. Akal sesama kata hatta suha akal tuhu. Maknanya. suha akal tuhu. Kepalanya juga sampai kumakan. Maka dia mau mubtada dengan membuang uh, uh, dengan mubang khobar sehingga di sini atop jumlah dengan jumlah. Atopnya jumlah dengan jumlah bukan bukan mufrad dengan mufrad, bukan dengan bukan uh, samak dan ras Namun atopnya jumlah dengan jumlah. Ini tetap pokoknya atop uh, hartanya tetap atop. Maka harta di situ pertama bisa kita jadikan jar harta rahasia Kemudian kedua harta di situ kita jadikan atau maka kalau kita jadikan ataf ada dua pilihan. Ataf mufrad dengan mufrad. sah, itu diatafkan dengan samakah. Atau ataf jumlah dengan jumlah. Berarti namanya ataf mahal dengan mahal. Maka jumlah akal tuasaha kita atofkan mahal dari jumlah ya akal tu uh, e, samaka kita atofkan dengan suha akal tuhu misalnya. Kemudian fi fi untuk dofia makania itu jika kita, uh, maka kita terjemahkan dengan dia atau di dalam. Arajul fil masjid fil kubi mau. lil mujawaza untuk melewati artinya menjauhi jaga jarak ibtaib an syari menjauhlah ya, ya, jauh dari ke, ke kejelekan ya, maka di sini an di sini bisa kita artikan dari namun dari di sini maknanya adalah uh, menjauh, jaga jarak. Ala itu istilah. Nah, kalau istilah maka kita terjemahkan dengan kita terjemahkan di atas. Ahmad ala Sotahi. Ahmad ada di loteng. Alkitab lemak maktabi. Buku itu ada di atas meja tulis. Ba Tusta'mal malba ba digunakan untuk tujuan yang macam-macam di antaranya adalah bak maknanya dofiah makaniah. Kalau dia maknanya dofiah makaniah maka bima fi. Ada bak maknanya isti'anah. Ada takwid, ada ilsaf dan ada bak kosan. Contoh dofiah makania. Kalau zaf yang makannya maka bak kita artikan, kita terjemahkan dengan di. Istamaknya bil manzili. Kami berkumpul di rumah itu atau di dalam karena di makna fi. Kami berkumpul di dalam rumah itu. Kalau bak itu maknanya isti'anah, kita kita terjemahkan dengan dengan. Kita terjemahkan dengan Katak tubil kolami. Aku menulis dengan meminta bantuan pena. Dengan meminta bantuan pena. Dengan bantuan pena aku menulis. Katak ya. Katab tubil kolam. Dengan bantuan pena aku menulis. Atau kita singkat, aku menulis dengan pena. Kemudian takwid. Takwid itu ba adalah pak takwid jika dalam transaksi jual beli. Dan jika pak e, e, dan setelah pak itulah alat tukar pembayarannya. Alat eh, tukar pembayarannya adalah isim setelah pak. Itu jika bak di situ adalah takwid. Istara itu bimi'ati junaihin. Misalnya istara itu kitabah bimi'ataini junaihin. Aku membeli buku itu. Maka bi kita artikan apa? Seharga. bagaimana ya, pak, Seharga Aku buku, aku beli buku itu ya, seharga seratus junai. Contohnya ayat Ulaika ladzina bola lata bil huda. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan Bilhuda, apa terjemahan yang tepat Bilhuda di sini? Hah? Ya? Kalau kita terjemahkan dengan masih membingungkan coba. Mereka adalah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka bisa jadi orang itu faham Malah yang didapat itu petunjuk. Padahal petunjuknya yang dibuang. Padahal maksudnya apa? Petunjuknya yang dibuang. Tadi saya sampaikan, setelah ba itu adalah alat tukarnya. Maka maka petunjuknya yang dibuang bukan mendapatkan, bukan mengambil petunjuk maka e, mereka buang petunjuk dan mereka pulang membawa dolala. Maka mereka itulah orang-orang yang maka e, kalau diterjemahkan membeli jadinya agak repot. Ya, mereka adalah orang-orang yang menukar. E, malah e, birudanya kita taruh di depan agak enak mereka adalah orang-orang yang menukar petunjuk dengan kesesatan. Kalau kita terjemahkan mereka e, membeli atau menukar kesesatan dengan petunjuk dalam bahasa Indonesia, eh, itu malah bisa pulangnya ditangkap pulang membawa petunjuk. Kalau bahasa Indonesia yang lebih enak, mereka menukar bilhudanya ditaruh dulu. Ya, diterjemahkan dulu. Mereka adalah orang-orang yang menukar petunjuk ya, dengan kesesatan. Maka Pak takwid ya terjemahnya menyesuaikan. Ya. Kalau tadi bisa kita artikan seharga atau dengan terjemah yang lain. Mautu bi Muhammad. Kalau ba itu ilsaq. Iltisaq, iltisaq itu menempel. Atau dekat dengan menempel. Nggak sampai menempel, cuma dekat. Maka baknya tidak kita terjemahkan kayak ini yang tepat. bu Muhammadin. Aku melewati Muhammad. Aku melihat Muhammad di sini iltisab apakah kumpul il, iltisab? Hah? Iltisab apakah kumpul il, iltisab? Kumpul il iltisab, nggak sampai tempelan. Nih ketemu di jalan papasan. Nggak sampai nempel. Ya. Kecuali kalau mengejalan padat. Ah, ah, dan jalan penuh sesat, jalan kaki, padat, nah, nah itu marotu itu bisa iltisok. Ya, marotu bisa iltisok, nah, tempelan badan. Nah, kalau enggak, kalau jalan normal, maka maknanya sudah kubul iltisok. Ya, cuma dekatan saja. Nah, dia ke sini, saya ke sana. Dekat saja. Nanti tidak uh, dekat iltisok. Kalau jauh sekali eh, nggak bisa disebut uh, uh, tubi lain jalan ini jalan kaliwang sini jalan menjali maror tubi nggak bisa usah satu jalan itu bisa maror tubi kemudian untuk sumpah billahi lan nufariqa fi hukukina demi Allah kita tidak akan e, meremehkan hak-hak kita. Lam itu bisa untuk milik menunjukkan kepemilikan, serupa kepemilikan, bisa juga lam itu untuk taklil. Lam secara lam, lam e, maknanya adalah milkon jika e, dikaitkan untuk sesuatu yang bisa memiliki. Lillahi ma fis samawati wa ma fil milik Allah terjemah yang lebih enak itu milik Allah daripada bagi Allah semua apa yang di langit kurang menjelaskan kurang memahamkan milik Allah itu aja lamnya lam milik milik Allah semua apa yang ada di langit disebut sibul milki jika dikaitkan dengan benda yang tidak bisa memiliki lidari babun Rumah itu punya pintu. Rumah itu tidak bisa memiliki. Maka disebut sibul miliki. Ditaklil. Situ li'ikomika, aku datang untuk memuliakanmu. Catatan, jika huruf jar e, jika e, huruf jar lam masuk kepada isim yang dihiasi dengan al, maka dibuanglah alif al lil milki lidari dari. itu untuk menyerupakan seperti atau semisal laksana bagikan itu terjemahnya. E, perawat perempuan itu bagikan malaikat. Muhammad laksana atau seakan-akan seekor singa. wabukosam masuk kepada muksam sesuatu yang disebut untuk dalam sumpah wa hakika la ukafi annaka demi hakmu ini kalimat yang tidak boleh secara syar'i aku akan membalas eh, aku akan memberikan balasan atau eh, memberikan hadiah untukmu tak kosam dalam bahasa Arab tidaklah digunakan kecuali digandeng dengan lafaz Allah Allahi demi Allah la yabi al haqu al-murtasiba Demi Allah al-haq, al-haq maksudnya adalah Allah. Allah tidak akan me menyiakan atau membiarkan al-muhtasib perampas. upaya itu taklil untuk menunjukkan sedikit dan dia tidaklah masuk kecuali kepada isim nakira. Rubah wajulin alimin lagi itu beberapa ulama yang hanya beberapa ulama yang bisa aku jumpai. Maka rubba itu beda dengan roh. Ya, tulisannya sama, cara bacanya beda, maknanya beda. Roh itu pencipta dan pengatur alam semesta. Rubba artinya sedikit. Mut atau mungdu. <clears throat> nah, mut atau mungdu ini kelaminnya ganda. Huma ismani, keduanya adalah isim. Kapan? Jika terletak setelahnya fi'il. Dan keduanya adalah huruf jar. Jika terletak setelahnya isim. Dan mud dan mungdu dalam kondisi yang terakhir. Ketika dia menjadi huruf jar, maknanya adalah min. Mara'aituhu mungdu yaumil jumu'ati. Aku tidak melihat ya sejak hari Jumat. Terakhir kola aja dan hasa telah lewat pembicaraan tentangnya ketika kita membahas mustasna. Kola dan ada dan hasa itu bisa fiil istisna, bisa huruf istisna. Mud dan mungdu bisa fiil, bisa harf. Maka sama mudang mungdu dengan khola ada dan hasya. Khola ada dan hasya. Khola ada hasya itu bisa fiil, bisa hak. Mud dan mungdu bisa jadi fiil, bisa jadi hak. Demikian yang kita uh, bahas kesempatan pagi dan menjelang siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi warahmatullahi Wa alhamdulillah